Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk dalam tahapan akhir dari pembicaraan Risalah Al-Usul ats tsalatsah yang dibawa oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Dan dikatakan oleh beliau berikutnya di antaranya wa awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa wa khatamun nabiyyin. Wa dalilu ala anna awaluhum anna awalahum Nuhun alaihi salam qawlu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Rasul yang Allah utus untuk meluruskan kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Sebagaimana juga Selain ayat yang beliau bawakan di sini dalil tentang bahwasanya Nabiullah Nuh adalah rasul yang pertama selain firman Allah taala yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW mengisahkan tentang ahlul mauqif. Orang-orang yang mereka sedang berada di ardul mahsyar, di bumi mahsyar di mana ketika mereka merasakan kedahsyatan yang mereka rasakan, sepakat mereka mencari orang yang bisa memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah mereka kepada Adam alaihissalatu wassalam dan Adam pun kemudian menolak karena merasa memiliki kesalahan yang tidak layak untuk memintakan syafaat. Adam menunjukkan agar datang kepada Nabiullah Nuh maka mereka pun berbondong mendatangi Nabiullah Nuh. Dan mereka katakan, Ya Nuh, anta awalu rasulin. Rasul yang pertama kali Allah utus ke tengah-tengah manusia. Dalam rangka untuk meluruskan dan mengajak kembali kepada Tauhid. Karena sungguhnya penyimpangan syirik terjadi pertama kali pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Adapun Rasul yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil-dalil yang sangat banyak yang dengannya Allah mewajibkan semua para umat dan kaum sebelumnya untuk mengimani dan mengikuti risalah Rasulullah Sallam Apabila tidak maka mereka kafir ahlun Sebagaimana Nabi katakan, La yasma'u bihadun min hadil ummah. Yahudiyun au nasraniyun Tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar kerasulanku. Baik dia Yahudi atau dia Nasrani. Summa yamutu walam yu'min billadhi ursil tubi. Lalu dia mati dan dia belum beriman kepada risalah yang aku bawa. Illa kana min ashabin nar kecuali pasti dia termasuk penghuni neraka. Para pemirsa yang Allah, maka Nabi katakan bahwa Ana khatamun nabiyyin. Saya adalah penutup semua para nabi. La nabi ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Karena kenabian beliau menutup semua kenabian yang ada. Dan risalah beliau menghapuskan semua risalah yang ada. Yang ada adalah kewajiban untuk mengimani risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ummatin Allah ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muru bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati taghut. Dan kata beliau selanjutnya, semua umat yang Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka yaitu rasul dari Nabiullah Nuh hingga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang rasul pun semua rasul tanpa kecuali mereka itu memerintahkan kaumnya dan umatnya agar semata-mata hanya beribadah kepada Allah saja dan melarang mereka dari menyembah kepada tauhid. Sebagaimana ayat Allah wad dalilu qaulu ta'ala walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul di mana setiap rasul yang datang ke tengah-tengah mereka senantiasa seruan mereka sama karena agama mereka sama yaitu dinul Islam memiliki ajaran inti yang sama yaitu ajaran tauhid sehingga seruannya anibudullaha wajtanibut tauhid sembahlah Allah dan jangan eh, dan jauhilah dari kalian at-tauhid sembahlah Allah dan jauhkan dari at-tauhid ala jami'il ibad al-kufra wal imana billah. Dan Allah telah mewajibkan kepada semua para hamba agar mereka mengingkari tauhid dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan ini bakal Syekh di akhir salah beliau qala Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala at-tauhid ma tajawasa bil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Tauhud adalah kata Ibnu Qayyim segala yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas. Baik itu min ma'budin yang disembah au matbu'in atau yang diikuti au muta'in atau yang ditaati segala yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas batasnya adalah La ilaha illallah kewajiban untuk hanya mentauhidkan Allah. Batasnya adalah yaitu mengikuti syariat yang Allah turunkan, pengakuan kepada Rasul yang Allah utus, yaitu untuk berjalan di atas syariat yang diutus oleh Allah Ta'ala. Setiap yang menjadikan manusia keluar dari batas-batas ini, sehingga tidak mentauhidkan Allah, dan sehingga tidak mengikuti risalah yang diajarkan Allah, maka dia tauhid. Maka dia tauhid. Oleh karena itulah bahwa dikatakan beliau wattaghut wattawaghit kathirah. Tauhid itu jumlahnya sangat banyak. Akan tapi waru waru'usuhum hamsah. Sedangkan gembong-gembong tauhid itu ada lima. Yang pertama iblis sanatullah ali Iblis. Kenapa iblis tauhid? Karena iblis senantiasa mengajak manusia agar keluar dari tauhid, agar keluar dari syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun telah ingatkan, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah tak butuh syaitan." Bukankah telah aku ingatkan pada Anda, telah aku ikat perjanjian dengan Anda wahai anak Adam, jangan kalian sembah syaitan. Yang kedua, yaitu waman ubida waradin. Orang yang disembah dan dia ridha Adapun seandainya tidak sembah dan tidak ridha maka dia bukan tauhid. Maka Nabiullah Isa walaupun disembah dia bukan tauhid karena Nabiullah Isa tidak rela untuk disembah. Yang ketiga, wa man nas ila ibadati nafsi. Orang yang mengajak dirinya untuk mengajak untuk menyembah dirinya. Orang yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Maka dia tauhid sebagaimana Firaun, sebagaimana yang semisal dengan Firaun, Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib yang keempat yaitu orang yang mereka mendakwahkan atau mengeklaim mengetahui perkara yang gaib karena layak lamul ghaiba ilallah dan yang kelima waman hakama bi ghairi ma ansalallah dan orang yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah adalah tauhid karena mengajak untuk keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada pembicaraan tentang kofron duna kofrin, zulmun duna zulmin, fiskun duna fiskin, kekafiran yang belum mengeluarkan dari Islam, kezaliman yang belum mengeluarkan dari Islam, kefasikan yang belum mengeluarkan dari Islam, akan tapi orang yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah secara umum, mereka menyandang gelar kekafiran, kezaliman, dan kefasikan, dan di antara mereka ada yang telah keluar dari ajaran agama ini. Dengan demikian, bahwa risalah Al-Usul as-Salatah dengan singkat telah kita lalui. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengambil faidah dari risalah yang sangat singkat ini. Akan tapi insya banyak faidah, banyak manfaat dari pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran-pelajaran sangat mendasar dalam agama kita. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, ilmu, umur dan amal kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.